Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan nau'al idhofati, dua macam idhofah. Al-awwalu ta'rifuhuma yang pertama adalah definisi dari kedua idofah tersebut. Athani hukmuhuma. Dan yang kedua adalah hukum yang berlaku bagi dua jenis idofah tersebut. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-387 sampai bait yang ke-390 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan ini sebelumnya lima siwa dzainika wakhsus awwala ya wakhsus awwala dan khususkanlah yang pertama yang pertama dari idhofah berarti mudhaf au a'tihi ta'rifa billadhi tala ya atau ya, datangkanlah makna ma'rifah ya dengan apa kita bisa mengkhususkan mudhaf atau memberikan makna ma'rifah kepada mudhaf billadhi tala. Ya dengan yang dengan kata yang datang setelahnya. Artinya apa? Mudhaf ilaihi. Kemudian beliau melanjutkan wa in yushabihil mudhafu yaf'alu wasfan fa'an tankirihi la yu'zalu. Kemudian jika susunan idhofah itu mudofnya itu menyerupai yaf'alu. Artinya apa? Dia itu menyerupai fi'il mudhari' dari sisi amalannya dan juga penunjukan waktunya. Kemudian wasfan fa'antan kirihi wala yu'zalu. Maka pada saat itu mudhof itu tidak terlepas ya tidak terlepas dari kenakirohannya secara mutlak. Artinya apa? Kalau nanti itu misalnya mudofnya itu menyerupai fi'il mudhari, walaupun mudof ilaihinya itu ma'rifah atau nakiroh, namun mudofnya itu tidak terlepas kenakirohannya secara mutlak. Ya, nanti akan dijelaskan maksudnya. Kemudian beliau melanjutkan, Ka rubbarajina azimil amali murawwa'il qalbi qalilil khiyali. Contoh yang beliau berikan, rubbarajina. Betapa banyak orang yang berharap kepada kami, azimil amali. Orang yang besar angan-angannya. Maka azimi, azimi ini itu sifah musyabbahah. Ya, kemudian di dia itu beramal seperti amalannya fi'il mudhari. Maka ini masuk ke penjelasan yang di bait sebelumnya. Ya. Kemudian murawwa'il qalbi qalilil khiyali. Yang takut hatinya dan juga uh, kurang kecerdasannya. Ya, atau kurang tipu dayanya, kurang kecerdasannya. Maka di sini murawwa' itu adalah uh, isim maf'ul ini juga dapat beramal seperti amalannya fi'il. Sehingga nanti murawwa ini itu juga masuk ke dalam pembahasan yang disebutkan di bait sebelumnya. Kemudian qalilil khiyali, ya kurang kecerdasannya. Ini juga sifah musyabbahah. Ini juga masuk dalam pembahasan ini. Wadil idhafatus muhuma lafdhiyah watil kamakhdatun wa ma'nawiyah. Maka contoh yang diberikan di sini ya rubbarojina azimil amali murawwa'il qalbi qalilil khiyali ini itu idhofahnya itu disebut idhofah lafdhiyah. Watil kamakhdhatun wa ma'nawiyah. Sedangkan idhofah yang dijelaskan pada bait yang sebelumnya lagi. Karena pada bait yang sebelumnya ada turisina, ya turisina pada saat itu kita membahas mengenai bahwa idhofah itu memiliki makna yang diniatkan dari huruf jarmin, fi atau lam. Nah itu apa? Itu adalah idhofah mahdoh atau idhofah ma'nawiyah. Nah maka di sini dijelaskan perbedaan dari kedua idhofah tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan mengenai bait ini beliau mengatakan al-idhafatu naw'ani. Idhafah itu ada dua macam. Al-awwalu macam atau jenis yang pertama idhafatun ma'nawiyyatun yaitu idhafah wa hiya ma afadatil mudhafa ta'rifan au takhsisan. Yang dimaksud dengan idhofah maknawiyah itu adalah idhofah yang membuat mudhof itu memiliki makna ma'rifah atau memiliki makna taksis, pengkhususan. Nah, itu yang disebut dengan idhofah maknawiyah. Wala yakunul mudhofu fiha wasfan mudhofan ila ma'mulihi. Dan pada idhofah maknawiyah ini, itu mudhofnya itu bukan berupa wasaf yang disandarkan kepada makmulnya. Ya, artinya idhofah maknawiyah ini itu mudhofnya bukan berupa wasaf, ya bukan sesuatu yang beramal. Yang diidofahkan atau mudhof ilaihinya itu adalah makmulnya, bukan seperti itu. Kama finna wa'ithani Ya, sebagaimana pada macam yang kedua. Berarti macam yang kedua, yang idofah lafziyah itu, itu mudofnya adalah wasaf yang beramal, kemudian mudof ilaihinya adalah makmulnya. Bal yaglibu an yakunal mudofu fiha isman minal asma'il jamidatil baqiyati ala jumudiha. Ya bahkan, pada idofah maknawiyah ini, itu kebanyakan atau biasanya mudofnya itu berupa isim jamit, Ya, merupakan salah satu isim dari isim-isim jamit, Yang isim jamit tersebut ya, tetap berada dalam kejumutannya. Ya, isim jamit itu kan isim yang tidak berasal dari kata lain. Ya, tidak diturunkan atau diderivasikan dari kata yang lain. Nah, pada idhofah ya itu biasanya mudhofnya itu berupa isim jamit yang tetap kepada kejumutannya. Kemudian beliau melanjutkan kalmasodiri. Ya, contoh dari isim jamit itu adalah Nah, Nahwu contohnya buka utifli, tangisan bayi. Ya, maka buka di situ itu adalah masdar dan masdar adalah isim jamid. Kemudian sorirul kolami. Ya, suara pena. Ya, sorir itu juga adalah masdar dan dia itu uh, juga adalah isim jamid. Kemudian beliau melanjutkan au asma ilmasodiri. Ya, atau contoh dari isim jamid adalah isim masdar isim masdar. Contohnya apa? Mithlu ataun. Ya, mithlu ataun. Ataun itu adalah pemberian. Kemudian kubelatun. Ya, kubelatun. Yaitu ya kecupan. Nah, apa beda masdar dengan isim masdar? Kita lihat catatan kaki. Saya tilfarku bainal masdari wasmil masdari fi babi i'malil masdari insyaallahu. Nanti akan datang penjelasan mengenai perbedaan antara masdar dan isim masdar pada bab ya i'malul masdar insyaallah. Kemudian wal mushtaqqatil la amala laha. Ya, kemudian contoh dari isim jamid itu adalah isim mushtaq Ya, isim mustaq itu kan isim yang berasal dari kata yang lain. Yang biasanya kita hafalkan menggunakan tasrif istilahi. Namun apa wal mustaqqatil lati la amala laha, yaitu isim-isim mustaq yang tidak beramal. Ya, tidak beramal. Contohnya apa? Ka asma izzamani. Eh, atau wal mustaqqati ini lebih tepat jadi khobar yakuna. Berarti an al mudhafu fiha al mustaqatil lati la amala laha. Ya berarti biasanya mudhaf bagi idhofah ma'nawiyah itu selain isim jamid itu juga berupa isim-isim mustaq yang tidak beramal. Ya isim-isim mustaq yang tidak beramal. Apa contoh dari isim mustaq yang tidak beramal? Ka asma'iz zamani wal makani wal alati seperti isim zaman, ya isim makan, dan isim alat. Ya, kita kan sudah menghafal juga di tasrif istilahi, wazan-wazan dari isim zaman, isim makan, isim alat. Ya, seperti maf'alun, ya maf'ilun, dan seterusnya. Nahwu contohnya majro, ya aliran, kemudian majma'un, kumpulan, ma'ridun pameran, mibradun ya seperti kikir atau parutan, mihrathun ya baca atau ya yang untuk membaca lah luku dan lain sebagainya. Kemudian wal mustaqatil wal mustaqqatid dallati ala zamanin maudin. Dan juga biasanya mudhaf bagi idhofah ma'nawiyah itu berupa isim mustaq yang menunjukkan akan masa yang lampau, ya zaman yang telah berlalu. Nahwu contohnya katibut darsi amsi maujudun. Katibut darsi amsi maujudun. Penulis dari pelajaran kemarin itu ada atau hadir. Maka di sini katibu itu adalah isim fa'il Isim fa'il itu isim mustaq yang bisa beramal. Namun di sini jelas menunjukkan masa yang lampau karena di situ ada amsi. Ya. Kemudian wakada af'alut tafdili. Ya, atau wakada af'alat tafdili. Dan mudhaf bagi idhofah yang dibahas di sini yaitu idhofah ma'nawiyah itu juga bisa berupa af'alu yang bermakna at-tafdil. Nahwu contohnya al-muru'atu a'dhamu fadilatin. E, kewibawaan itu adalah keutamaan yang paling agung. Ya, a'dhamu di situ sebagai af'alu at-tafdil itu menjadi mudhofnya. Nah, kemudian mithalu dzalika Contoh dari pembahasan ini, Kitabu Khalidin Jadidun. Kitabu jadi Jadidun. Buku dari buku milik Khalid baru. Ya, buku milik Khalid baru. Fakalimatu kitabu, ya, maka kata kitab di situ, idha ukhidta atau idha ukhidat wahdaha dallat ala kitabin ghairi muayyanin. Maka kata kitab itu jika diambil satu saja, artinya diambil seorang, yang diambil sendirian, itu dalat ala kitabin ghairi muayyanin. Maka pada saat itu ketika kita mendengar kitabun, ya, kitabun itu kalau diambil sendiri, itu menunjukkan buku yang tidak tertentu. Artinya buku yang manapun bisa. Ya, buku tulis, ya, buku uh, yang digunakan untuk pelajaran, dan lain sebagainya. Masih umum. Kemudian tidak jelas juga milik siapa. Ya, tidak jelas. Mengapa li'annahu nakirotun? Karena kitabun itu adalah isim yang nakiroh. Fa'idha kulta kitabu kholidin namun jika engkau mengatakan kitabu Khalidin, kitab milik Khalid, bil idofati, ya, dengan mengidofahkan kitabu ke Khalidin, ayan ayyantahu. Ya, maka engkau telah menentukan, ya, memberikan penentuan terhadap kitabnya, bahwa kitab itu adalah milik Khalid. tahu dan juga engkau memakrifahkan kitab tersebut. Karena disandarkan kepada sesuatu yang ma'rifah yaitu Khalid. Kemudian wa idza qulta asma'u bukain. Asma'u bukaan, maaf ya. Wa idza qulta asma'u bukaan. Dan jika engkau mengatakan saya sedang mendengar sebuah tangisan min ghairi idhofatin tanpa diidhofahkan ya berarti tangisannya itu umum karena lafzul bukai aman. Maka pada saat itu lafat dari bukaan di sini itu adalah umum. Ya, bisa tangisan siapa saja. Ya, tangisan wanita, tangisan laki-laki, tangisan anak-anak, dan lain sebagainya. Umum, masih banyak kemungkinan. Yashmulu buka atifli, yang ke, uh, tangisan yang umum, umum tersebut itu mencakup tangisan bayi. Wabuka al-mar'ati, ya, bisa juga tangisan wanita. Wabuka ar bisa juga itu tangisan seorang laki-laki. Fa'idha adoftahu ila nakirotin. Maka jika engkau menyandarkan atau mengidofahkan lafat buka tersebut kepada isim nakiroh, wakulta dan engkau mengatakan, Asma'u buka al-tiflin. Saya sedang mendengar tangisan seorang bayi. Ya, tangisan seorang bayi. Maka tangisannya semakin jelas, ya milik bayi, tapi bayinya masih umum. Ya, bayinya itu masih belum ditentukan apakah bayi itu adalah fulan ya atau fulanah dan lain sebagainya atau fulan, fulan A atau fulan B dan lain sebagainya khusus tahu maka engkau telah mengkhususkan tangisannya. Ya, mengkhususkan bahwa tangisan itu tangisan bayi. Wa doyakta umumahu dan engkau telah menyempitkan keumuman dari tangisan tersebut. Kita lihat catatan kaki Hunaka asma'un masmu'atun anil arobi mulazimatun lit tangkiri. Nah, di sana ada isim-isim yang masmuk yang didengarkan atau diriwayatkan dari orang Arab. Berarti ini bukan kiasi, tetapi sesuatu yang memang ya, diucapkan oleh orang Arab yang itu terus-menerus dalam keadaan nakiroh. La hal idofatu ta'rifan wala takhsison. Yang isim-isim tersebut, itu walaupun diidofahkan, itu tidak menjadi ma'rifah dan juga tidak menjadi khusus. Artinya isim-isim tersebut walaupun diidofahkan kepada isim apapun, ya isim ma'rifah atau isim nakiroh, itu tidak memberi makna ta'rif, ya ma'rifah, atau juga taksis, tidak menjadi khusus. Mithlu, contoh dari kata itu adalah ghairu. Ya, ghairu itu adalah isim yang digunakan oleh orang Arab dan selalu bermakna nakiroh. Takulu, engkau mengatakan, Ja'ani rojulun ghoiruka. Ja'ani rojulun ghoiruka. Telah mendatangiku seorang laki-laki selain engkau. Ya, telah mendatangiku seorang laki-laki selain engkau. Fatasifu bihan nakirotu ma'a idofatiha domiri. Maka perhatikan di sini. Rojulun ghoiruka. Maka ghoiruka itu menyifati isim nakiroh, yaitu rojulun. Ya, goiruka itu menyifati rojulun, padahal rojulun itu nakiroh. Sifat bagi nakiroh, seharusnya kan nakiroh juga. Ma'a idhofatiha domiri, padahal goiru itu diidhofahkan kepada domir. Ya, domir itu ma'rifah. Tetapi di sini, karena goiru itu selalu nakiroh, walaupun diidofahkan ke domir, dia tetap nakiroh. Illa idha waqa'at baina dittaini la qasima lahuma. Kecuali jika kata goiru tersebut itu terletak di antara dua hal yang berlawanan. Di mana di antara dua hal tersebut itu tidak terpisahkan oleh kata yang lain. Ya, maka pada saat itu ghairu itu artinya kalau lafat ghairu itu terletak di antara dua kata yang berlawanan dan tidak ada perantaraannya, maka dia bisa menjadi ma'rifah. Ya. Mithlu contohnya al-ilmu ghairul jahli. Ilmu itu bukan kebodohan. Fa innaha tata'arrafu maka pada saat ini ghairu itu menjadi ma'rifah. Ingkana ma'udhifat ilaihi ma'rifatan. Ya, namun itu jika yang diidofahkan kepada ghairu itu adalah isim yang ma'rifah. Berarti syaratnya mudhof ilaihinya ma'rifah, kemudian ghairu terletak di antara dua kata yang perlawanan dan tidak ada perantaraannya. Wa minhu qawluhu ta'ala dan di antara contoh dari pembahasan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah ayat ke-7. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Shiratal ladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Maka di sini fawaqa'at ghairi, maka kata ghairi di sini itu juga ma'rifah. Kenapa? Ghairi tersebut terletak sifatan lil mausuli. Itu menjadi sifat bagi mausul, yaitu alladzina. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairi itu menjadi sifat bagi alladzina. Wa huwa ma'rifatun dan mausul ya isim mausul alladzina itu isim yang ma'rifah. Wa qad waqa'at baina mutadaddaini. Dan ghairi di sini itu terletak di antara dua hal yang perlawanan. Yaitu apa? Alladzina an'amta alaihim dan al-maghdubi alaihim. Ya. Li'annal mun'ama alaihi wal maghduba alaihi mutadaddani. Karena orang-orang yang diberi nikmat kepadanya dan juga orang yang dimurkai itu adalah dua hal yang berlawanan. Yang satu diberi nikmat, yang satu dimurkai, itu berlawanan. Maka di sini ghairi itu dianggap ma'rifah. Au yuqalu atau ada juga ulama tafsir atau ulama bahasa ya lughah yang mengatakan itu bukan ma'rifah. Penjelasannya bagaimana? mal mausula lam yuqsad bihi qaumun bi'ayanihim. Ya sesungguhnya isim mausul yang ada di situ alladzina itu tidak dimaksudkan kepada suatu kaum tertentu Ya kan? Alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Itu kan sebetulnya tidak ditujukan kepada suatu kaum tertentu. Masih ya masih cukup umum, ya cukup umum. Fahuwa qaribun minan nakiroti, maka yang seperti itu lebih dekat kepada nakiroh. Ya, ini menurut pendapat yang lain. Wa minal alfadhillati la taqbalu ta'rifa dan di antara lafat-lafat yang digunakan oleh orang Arab yang dia itu tidak bisa menerima ta'rif, ya artinya tidak bisa menjadi ma'rifah. Terus nakiroh. Itu apa? Hasbu. Nah, contohnya adalah kata hasbu. Nahwu contohnya hadza kholidun hasbaka min rajulin ini adalah Khalid. Yang dia adalah yang mencukupi, mencukupimu dari laki-laki. Artinya Khalid adalah laki-laki yang cukup bagimu. Bin nasbi dan hasba di sini dibaca Nasob. Ala, uh, ala annahu halun min Khalidun. Ya, dibaca Nasob karena dia berkedudukan sebagai hal bagi Khalid. Wal halu la yakunu illa nakiratan. Nah ini syahidnya. Dan hal itu tidak mungkin ya selain nakiroh. Atau hal itu pasti nakiroh. Mudahnya seperti itu. Maka di sini hasbu atau hasba di sini itu adalah ya selalu nakiroh walaupun diidofahkan kepada domir. Wa minha dan di antara lafat-lafat yang orang Arab menentukan dia itu selalu nakirah itu adalah nahika. Ya, nahika. Bimakna hasbuka wa kafika. Nahika itu artinya ya sudah mencukupi, ya sudah mencukupi bagimu atau ya sudah cukup bagimu, ya mencukupimu atau cukup bagimu. Nahwu contohnya nahika bi alfiyati bin malikin. Ya sudah cukup bagimu alfiyah ibnu Malik. Wal makna di mana maknanya alfiyatu bin malikin nahika an talabi ghairiha likifayatiha fin nahwi. Ya alfiyah ibnu Malik itu sudah cukup bagimu, ya mencukupimu dari mencari kitab yang lain, ya mencari yang selain alfiyah untuk mencukupinya dari ilmu nahwu. Ya, artinya bagimu, ya bagi lawan bicara tersebut, alfiyah itu sudah cukup bagimu untuk memahami ilmu nahwu. Kira-kira seperti itu. Fanahika khobarun muqaddamun. Maka pada saat itu nahika kedudukannya adalah khobar yang didahulukan bi'alfiyati, kemudian lafat bi'alfiyati, alba'u harfu jarrin zaidun. Ba di situ adalah huruf jar tambahan. Wa alfiyati dan lafat alfiyati majrurun lafdhan marfu'un mahallan. Itu walaupun secara lafat itu majrur, namun secara kedudukan dia marfu. Mengapa? Ala annahu mubtada'un mu'akhkharun Karena dia adalah mubtada yang diakhirkan. Kita kembali ke atas. Wasummiyatil idhofatu fil mithalaini ma'nawiyatan. Dan idhofah ini, ya idhofah ini pada dua contoh dua contoh yang di atasnya tadi berarti ya yang kita bukholidin jadidun, kemudian asma'u buka'a tiflin. Ya, maka pada dua contoh tersebut, itu dinamakan dengan idhofah ma'nawiyah. Mengapa? Li'annaha afadatil mudhofa amron ma'nawiyan. Karena susunan idhofah yang ada pada dua contoh tersebut, itu memberikan mudhof makna, yang memberikan faedah atau makna kepada mudhof, sesuatu yang maknawi. Ya, faidah yang diberikan itu sesuatu yang maknawi. Apa itu? Wa huwa ta'rifu fil mithalil awwali yaitu ma'rifah, ya makna ma'rifah pada contoh yang pertama. Yang pertama tadi kan kitabu kholidin. Kitabu kholidin. Maka kitabun yang tadinya nakiroh, ketika diidofahkan kepada kholidin itu menjadi ma'rifah. Mengapa li annal mudhofa ilaihi ma'rifatun? Karena mudhof ilaihnya yaitu Khalidin itu ma'rifah. Wa takhsisu fil mithali Ya, sedangkan makna yang dibawa kepada eh, oleh idhofah pada contoh yang kedua yaitu asma'u buka atiflin itu menjadi takhsis. Ya, takhsis. Artinya apa? Eh, tadinya tangisan itu bisa umum, Nah, di sini disempitkan menjadi tangisan bayi. Li'annal mudhofa ilaihi nakiratun. Karena mudhof ilaihnya itu nakirah. Ya, ini kaidah yang umum yang dibawa di sini untuk memudahkan saja, bukan menjadi kaidah yang memastikan bahwa kalau mudhof ilaihnya itu ma'rifah, itu biasanya makna yang dibawa itu ta'rif, yang memakrifahkan. Sedangkan kalau mudhof ilaihnya itu nakiroh, itu makna yang di bawah itu taksis. Ya, makna yang di bawah itu taksis. Kita lihat catatan kaki. Al-farqu bainat ta'rifi wa taksisi. Ya, perbedaan antara ta'rif dengan taksis. Anna ta'rifa huwa ta'inul ladhi yuzilul ibhama anin nakirotik. Ta'rif atau memakrifahkan itu adalah penentuan, yang membuatnya menjadi menentukan atau pembatasan yang menghilangkan kesamaran yang dikandung oleh isim nakiroh. Artinya begitu menjadi ma'rifah, kesamarannya itu menjadi hilang. وَيَجَعَلُهَا fi idadil ma'arifi. Ya, kemudian menjadikan Eh, mudofnya tadi atau isim nakiroh tadi itu menjadi setara atau sebanding dengan isim-isim ma'rifah. Walidha qalu ya dan oleh karena itu para ulama dahulu mengatakan ya, ulama nahwu innal mudhafa ila ma'rifatin innal mudhafa ila ma'rifatin huwa fi darajatil mudhafi ilaihi bahwa mudhof kepada isim ma'rifah itu mudhof tersebut itu memiliki tingkatannya si mudhof ilaihi. yang kita sudah belajar bahwa ya ma'rifah itu juga kedudukannya ada bertingkat. Maka kedudukan dari si mudhof itu mengikuti kedudukannya si mudhof ilaihi. Illa al-mudhofa domiri. Ya, melainkan ya kecuali kata yang diidofahkan kepada domir. Fahuwa fi darojatil alami. Ya, maka um, sebuah kata yang diidofahkan kepada domir, itu ma'rifahnya itu setingkat dengan alam. Ya. Wa qad taqaddama dzalika fi awwalin nakirati wal ma'rifati. Ya, dan tingkatan dari kema'rifahan itu sudah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan isim nakiroh dan isim ma'rifah. Nah, itu adalah ta'rif. Wa amma takhsisu, adapun yang dimaksud dengan taksis itu adalah fahuwa taqlilul taqlilul ishtirakil finnakiroti. Yang dimaksud dengan taksis itu adalah mengurangi atau menyempitkan kesamaan maknawi yang dimiliki oleh isim nakiroh. Ya, contohnya tadi tangisan. Ya, tangisan itu kan umum, siapapun bisa menangis. Maka disempitkan di situ, disempitkan dengan cara disandarkan pada suatu kata. Misalnya tangisan bayi atau tangisan wanita atau tangisan laki-laki. Fannakirotu idha udhifat Ya, maka isim nakiro kalau diidofahkan, kakaulika sebagaimana ucapanmu, Khalidun rojulu ilmin. Khalid adalah ya, seorang laki-laki yang ya, berilmu. Doko umumuha. Ya, maka pada saat itu menjadi menyempit keumumannya. Ya, kalau Khalidun rojulun kan masih umum. Khalid adalah seorang laki-laki. Dengan disandarkan kepada ilmu, rojulu ilmin, keumumannya itu menjadi berkurang. Wasorat fi darajatin bainal ma'rifati wan nakirati. Maka lafat rojulu tadi itu menjadi tingkatannya di antara ma'rifah dan nakiroh. Ya, artinya bukan ma'rifah juga, juga bukan nakiroh. Ya, ada di antaranya. Itu yang dimaksud dengan taksis. Beliau menambahkan, falam tarqo fi ta'yini madaluliha maka pada saat itu lafat rojulu itu belum mencapai, ya belum bisa menentukan yang ditunjukkan, madelulnya. Ya, rojulun itu belum menjadi tertentu, belum menjadi sesuatu yang sangat jelas tertentu. Watahdidil muradi biha, ya, dan juga eh, si rojulu tersebut belum menjadi spesifik maksudnya ila darajatil ma'rifatil kholisoti, sebagaimana atau sampai ke derajatnya ma'rifah yang murni. Ya, walaupun sudah menjadi lebih sempit, tapi belum menjadi tertentu spesifik sebagaimana isim ma'rifah. Walam tanzil fi miha wa syuyu'iha ila darajatin nakirotil mahdoti. Dan juga ya belum turun kedudukannya sampai menghilangkan kesamaran ya dan keumumannya sampai tingkatan nakiroh murni. Karena kan kalau rojulun saja umum, begitu disandarkan dengan ilmin, itu keumumannya menjadi berkurang. Ya, sehingga dia ya walaupun samar, tetapi kesamarannya itu berkurang. Ya, wayattadhihu dzalika bita'ammulil mithalil madhkuri dan itu menjadi lebih jelas ya, dengan merenungkan contoh yang disebutkan tadi. Kita lanjutkan. Watu sama mahdotan dan uh, e, idofah maknawiyah ini itu juga disebut dengan idofah mahdoh. Ya, idofah yang murni. Mengapa? Li'annaha kholisatun min niyatilin fisoli? Karena idofah ma'nawiyah ini itu murni dari niat untuk menyambung. Maaf, infisol memisahkan. Karena idofah mahdoh ini itu murni ya, atau ya suci murni kosong dari niat untuk memisahkan. Jadi tidak ada niat untuk memisahkan. Nah, apa nanti maksudnya? Kita bisa lebih jelas kalau melihat contoh yang kedua nanti. Lima baina torofaiha. Ya, tidak ada niat memisahkan antara dua sisi, yaitu mudof dan mudof ilaihi. Min kuwatilittisali walirtibalti, Tidak ada niat untuk memisahkan antara keduanya, karena kuatnya ikatan dan juga ya, keterkaitan antara mudhof dan mudhof ilaihi. Walihada fahiya ala ma'na harfin min hurufil jarri. Maka karena kuatnya ikatan antara mudhof dan mudhof ilaihi, itu ditakdirkan ada makna salah satu huruf dari huruf jar, kama madho, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Nah itu adalah jenis idofah yang pertama. An-naw'u jenis idofah yang kedua, al-idofatul lafziyatu, yaitu idofah lafziyah. Wahia an yakunal mudofu fiha wasfan amilan. Idofah lafziyah itu ketika mudofnya itu berupa wasf yang dapat beramal. Wahuwa kullus mifa'ilin. Apa itu wasaf yang dapat beramal? Yaitu setiap isim fa'il. Au maf'ulin. Atau juga isim maf'ul. Bima'nal khali awilis istiqbali. Yang isim fa'il dan isim maf'ulnya itu menunjukkan waktu sekarang atau waktu yang akan datang. Au sifatin musyabbahatin. Dan wasaf yang beramal itu juga setiap sifah musyabbahah wala takunu illa lidawami ghaliban. Dan sifah musyabbahah itu ya sesuai namanya, itu menunjukkan sesuatu yang terus-menerus berkesinambungan. Ya, biasanya seperti itu. Mithalu dhalika dan contohnya itu adalah sani'ul ma'rufi ma'jurun. Sani'ul ma'rufi ma'jurun. Orang yang mengerjakan kebaikan itu mendapatkan pahala, ya dibalas dengan ganjaran. Fasani'u mudhafun, maka lafad soni'u adalah mudhaf. Wahuwas mufa'ilin, dan soni'u itu isim fa'il. Lilhali awilis awil yang menunjukkan keadaan sekarang dan waktu yang akan datang. Wa qad udhifa ila ma'mulihi, dan sungguh lafat soni'u itu diidofahkan kepada ma'mulnya. Ya. Mengapa? Ya karena soni'un, ya soni'un itu bisa beramal kepada mudof ilaihinya. Ya, menjadi apa? soni'un al-ma'rufa ma'jurun. Ya, soni'unil ma'rufa ma'jurun. Al-ma'rufa itu bisa menjadi maf'ul bihinya. Ya, tetapi di sini menjadi ul ma'rufi ma'jurun. Ya, maka di sini sani'u diidofahkan kepada makmulnya. Fa innal mudhofa ilaihi huna maf'ulun bihi. Ya, maka di sini mudhof ilaihinya yaitu al-ma'rufa itu maf'ul bih. Fil makna, secara makna. Ya, tadi kan sani'unil ma'rufa ma'jurun. Maka dia maf'ul bih lil mudhofi bagi mudofnya, yaitu apa? Wahuwa soni'u, yaitu lafat soni'u. Maka yang ini tadi adalah contoh untuk yang isim fa'il. Kemudian beliau melanjutkan, wa mithalus mil maf'uli, dan contoh ketika mudofnya itu berupa isim maf'ul, yaitu mahmudul khisali mamduhun. Ya, mahmudul khisali mamduhun. Perilaku yang terpuji itu merupakan perkara yang ya terpuji. Maka di sini kita melihat mahmud itu adalah isim maf'ul yang dapat beramal. Di mana al-khisal di sini itu secara makna itu adalah naibul fa'il bagi isim maf'ul. Kemudian wa mithalus sifatil musyabbahati dan contoh untuk sifat musyabbahah kathirul kalami madhmumun. Banyak berbicara itu merupakan sesuatu yang tercela. Maka di sini kita melihat bahwa semua dari mudhof dari susunan idhofah ini itu adalah wasf yang dapat beramal. Kemudian beliau melanjutkan wahadzan nau'u la yastafidu fihi al-mudhafa al mudhafi ilaihi ta'rifan wala takhsisan. Nah, ini adalah bedanya dengan idhofah maknawi tadi. Maka untuk idhofah lafdhiyah ini ya macam yang ini itu tidak membawa makna kepada mudhaf dengan adanya mudhaf ilaihi tersebut tidak membawa makna tidak membawa makna ta'rif ya ma'rifah dan juga tidak membawa makna taksis terhadap mudhof. Ya, atau kalau susunannya mungkin lebih mudah, maka pada jenis ini itu dengan adanya mudhof ilaihi itu tidak membawa makna ta'rif dan makna taksis terhadap mudhof. Wa innama faidatuha at-takhfifu bihafid tanwini awin nuni. Ya, maknanya itu saja. Dan sesungguhnya faidahnya, faidah yang diberikan oleh susunan idhofah lafziyah ini, itu hanya takhfif, meringankan bacaan. Ya, bagaimana meringankan bacaannya? Bihadzit tanwini awin nuni, dengan menghapus tanwin atau juga menghapus nun. Menjadi lebih mudah dibaca, lebih ringan. Walihada summiyat al summiyatil idhofatu lafdhiyatan. Walihada summiyatil idhofatu lafdhiyatan. Dan oleh karena itu, idhofah yang jenis ini itu dinamakan dengan idhofah lafdhiyah. Li'anna fa'idataha tarji'u ilal lafdhi. Karena faidahnya itu hanya kembali kepada lafat saja la ilal makna, tidak kembali kepada makna. Kama finnawil awali sebagaimana pada contoh yang telah lalu. Watu sama ghairo mahdotin. Dan idhofah lafziyah ini itu juga dinamakan sebagai idhofah ghairo mahdoh. Mengapa? Li'annaha ala taqdiril infisoli. Karena idofah lafdiyah ini itu bisa ditakdirkan infisol, pemisahan antara mudof dengan mudof ilaih. Takulu, ya misalnya engkau katakan, Hada katibut tersi al-ana. Ya, hada katibut tersil ana. Ini adalah penulis pelajaran saat ini. Ala takdiri, maka takdirnya bagaimana? Hada katibunit darsa. Hada katibunit darsa. Ini adalah penulis dari pelajaran. ad di sini itu asalnya adalah maf'ul bih bagi katibun. Ya. Tetapi di sini diidofahkan tujuannya tadi untuk takhfif. Kan lebih mudah mengatakan hada katibut darsi daripada hada katibunit darsa. Ya, jauh lebih mudah. Maka ini yang dimaksudkan faedahnya itu hanya takhfif saja. Fafihi domirun mustatirun huwal fa'ilu. Maka pada lafat katibun itu terkandung domir mustatir yang menjadi fa'ilnya. Wahuwa fasilun bainal mudofi wal mudofi ilaihi fi halil idofati. Dan fa'il tersebut itu menjadi perantaraan antara mudhof dengan mudhof ilaih fi halil idofati jika itu diidofahkan. Wal makna wahidun dan secara makna sama saja antara katibut darsi dengan katibunit darsa, artinya sama saja. Wa innama udhifa tolaban lil khifati Ya dan Kenapa katibunid darsa itu diidofakan menjadi katibut darsi? Itu faedahnya hanyalah ya, karena menuntut adanya meringankan bacaan di situ, ya peringanan bacaan di situ. Wadalilu ala anna hadihil idofata la tufidu ta'rifan ya dan yang menjadi dalil bahwa idofah lafdhiyah ini itu tidak membawa makna ta'rif atau ma'rifah itu adalah wuqu'ul mudhafi na'tan lin nakirati. Ya karena mudhaf itu bisa menjadi na'at bagi isim yang nakiroh. Fi qawlihi ta'ala, pada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah, ayat ke-95. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Had Yam bali gol Ka'bah. bali gol Ka'bah. Ya, itu sebelumnya kan ma qatala minan minan na'ami yahkumu bihi dawa adalim minkum bali gol ka'bah yaitu sebagai had ya had yang dibawa sampai ke Ka'bah maka Balirol di sini ya, atau kita baca dari naskahnya Fabaligho sifatun li hadeyan Maka lafat baligho di situ adalah sifat untuk lafat hadeyan Wahuwa nakirotun. Padahal lafat hadeyan itu nakiroh. Walau kanal mudhafu baligho iktasabat ta'rifa minal mudofi ilaihi ma sahha wuku'uhu na'tan lin nakiroti. Dan kalaulah misalnya si mudhof yaitu baligho itu mencapai derajat ma'rifah. Ya, mencapai derajat ma'rifah karena mudhof ilaih karena disandarkan kepada al-Ka'bah dan al-Ka'bati itu kan ma'rifah. Kalau misalnya baligho itu memang mencapai derajat ma'rifah karena lafat al-Ka'bati, masahha wuqu'uhu na'tan linnakirati, maka dia tidak akan sah menjadi naat bagi isim nakiroh yaitu hadiyan. Ya ini adalah dalilnya. Wa kadza dukhulu rubba 'alal mudhofi ma'a li ma'rifatin. Kemudian dalil lain yang menunjukkan bahwa idhofah lafziyah itu tidak membawa makna ma'rifah itu adalah masuknya lafat rubba kepada mudhof Padahal mudhaf tersebut itu diidofahkan kepada isim ma'rifah. Ya. Jadi ada ruba. Kemudian ruba itu masuk ke mudhaf. Mudhafnya itu diidofahkan ke isim ma'rifah. Ya. Padahal ruba itu hanya bisa masuk ke isim nakiroh. Kira-kira maksudnya seperti itu. Nahwu contohnya, ruba mukhrijiz zakati masrurin bi ikhrajiha qada abtalaha bil manni wal adha. Ya. Ruba mukhrijiz zakati masrurin bi ikhrajiha qada abtalaha bil manni wal adha. Betapa banyak orang yang mengeluarkan zakat, yang mengeluarkan zakat, yang dia itu dalam keadaan senang atau bergembira ketika mengeluarkan zakatnya. Yang sungguh Ya, amalan dari zakatnya itu batal karena dia menyebut-nyebut ya, pemberian tersebut dan juga menyakiti perasaan penerima. Ya, ini kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian Ya, membatalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya. Ya, sudah diberikan tapi diungkit-ungkit. Ya, dan juga al-adha, ya, menyakiti perasaan penerima. Nah, maka di sini eh, apa yang menjadi syahid? Kan tadi rubba. Rubba mukhriji zakati. Ya, betapa banyak orang yang mengeluarkan zakat. Nah, rubba kan masuk ke mukhriji. Mukhriji itu isim fa'il. Ya, isim fa'il. Kemudian dia masuk ke az-zakati, yang dia itu ma'rifah. Nah, padahal ruba itu hanya bisa masuk ke isim nakiroh. Ya, kemudian lihat disifati dengan apa? Masrurin bi'ikhrojiha. disifati dengan isim nakiroh juga. ini dalil yang berikutnya. Wahia la tadkhulu illa ala nakiratin. Dan yang namanya ruba itu tidak bisa masuk kecuali kepada isim nakiroh. Atau ruba itu hanya masuk ke isim nakiroh. Kama taqaddama fi hurufil jarri. Sebagaimana telah berlalu penjelasannya pada huruf jar. Nahwu contohnya. Ruba muballagin au amin sami'in. Ini, ini hadis ya. Ruba muballagin au amin sami'in Ya betapa banyak orang yang disampaikan kepadanya, ya mungkin satu hadis ya, itu lebih paham daripada orang yang mendengar langsung hadis tersebut. Kita lihat catatan kaki. Ya rawahu tirmidhiyu, ini diriwayatkan oleh al-imam at tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Rokma Sabatin wa khamsina wa sittimiatin ba alfaini. Pada hadis nomor 2657. Wa benumajah dan diriwayatkan oleh benumajah. Majah Rokmafnaini wa thalathina wa mi'ataini. Hadis 232. Wa Ahmadu dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Al-Mujallad sabi'a pada jilid yang ketujuh. Uh, eh, Rokma Wahidin saja. Rokma Wahidin wa Ishrina wa mi'ataini pada halaman eh, nomor 221. Wa huwa hadithun sahihun. Dan itu adalah hadis yang sahih. Sangat masyhur. Kita kembali ke atas. Wa ammat dalilu annaha la tufidul mudhafa takhsisan. Adapun yang menjadi dalil bahwa idhafah lafdhiyah itu tidak membawa makna takhsis terhadap mudhaf. Mengapa? Fali anna takhsisas san'i bil ma'rufi fil mithalil madhkuri karena mengkhususkan perbuatan kebaikan pada contoh yang sebelumnya tadi kan sani'ul ma'rufi tadi apa ya sani'ul ma'rufi makjurun ya sani'ul ma'rufi makjurun pelaku e, kebaikan itu akan diganjar dengan pahala Nah, maka pengkhususan perbuatan kebaikan pada contoh sebelumnya, yaitu soni ul ma'rufi, laisa bijadidin, itu bukan merupakan hal yang baru. Lihusulihi qoblal idofati, karena makna tersebut itu sudah ada sebelum diidofahkan. Ya, makna itu walaupun tidak diidofahkan, itu sudah ada. Nahwu contohnya, fulanun soni'un ma'rufan. Ya fulanun soni'un ma'rufan. Fulan adalah pelaku kebaikan. Nah makna itu sebelum diidofakan itu sudah ada. Wahada makna qawlihi dan ini adalah makna ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala Waksus awwala ila akhirihi. Ai maksudnya, uksusil awwala. Ya, khususkanlah yang pertama dari idofah huwal mudhafu, yaitu lafat mudhaf, au arifhu, atau ma'rifahkan mudhaf. Billadhi talahu, dengan lafat yang mengikutinya, huwal mudhafu ilaihi, yaitu mudhaf ilaihi. Bimakna, maknanya, annal mudhafa yatakhassasu au yata'arrafu bil mudhafi ilaihi bahwa mudhaf itu menjadi khusus dan juga menjadi ma'rifah karena mudhaf ilaihi. Wahada idha kanatil idofatu ma'nawiyatan. Dan itu terjadi jika idofahnya itu adalah idofah ma'nawiyah. Thumma dhakara annal mudhafa idha kana wasfan yushabihu yaf'alu Kemudian Ibnu Malik rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa jika mudhaf itu eh, berupa lafat wasf yang menyerupai yaf'alu atau fi'il mudhari' yuridu yang dimaksud adalah mushbihan al-fi'la al-mudhari'a fil amali ya menyerupai fi'il mudhari' dari sisi amalannya wa dalalati 'alal hali wal istiqbali dan juga menyerupai fi'il mudhari dari sisi dia itu menunjukkan keadaan sekarang dan juga waktu yang akan datang. Fa innahu la hmm, lebih tepat ikut bait aja ya. Fa innahu la yu'zalu 'anit tankiri. Karena uh, eh, mudhaf tersebut ya lafat mudhaf tersebut kalau dia menyerupai fi'il mudhari, itu tidak terlepas dari nakiroh. Hai, maksudnya, la yufariqut tankiro mutlakon. Ya, tidak terpisah, tidak ya, terpisah dari nakiroh, penakirohan secara mutlak. Sawaan fali ma'rifatin au nakirotin. Ya, sama saja. Baik si mudhaf tersebut diidofahkan kepada isim ma'rifah, atau diidofakan pada isim nakiroh, tetap dia tidak terlepas dari kenakirohannya. Lianna hadihil idofata la tufiduhu ta'rifan wala taksison. Karena idofah ini, yaitu idofah lafziyah, itu tidak membawa makna ta'rif, ya ma'rifah, dan juga tidak membawa makna taksis. Thumma dhakarol amfilatallati allati tu'ayyidu ma yakulu. Kemudian beliau memberikan contoh-contoh yang menguatkan apa yang beliau katakan. Wahia yaitu rubbarojina, ya rubbarojina. Fal mudhofu wa huwa kalimatu rojin, ya, maka mudofnya yaitu kata rojin, yang kalau diidofahkan menjadi roji, ya. Ismu fa'ilin, itu adalah isim fa'il lam yaktasi bitta'rifa ya lam yat lam yaktasi bitta'rifa bi idafatihi ila dhamiri yang dia tidak akan mencapai derajat ma'rifah dengan mengidofahkannya kepada domir. Jadi rojina ini walaupun diidofahkan kepada domir tidak mencapai derajat ma'rifah. Fal mudhafu wa huwa kal eh, maka dhamir bidalili dukhuli rubba alaihi. Yang menjadi dalil adalah dia bisa kemasukan rubba. hiya la tadkhulu illa ala nakiratin. Di mana lafat rubba itu tidak bisa masuk kecuali kepada isim nakirah. Atau lafat rubba itu hanya bisa masuk ke isim nakirah. Wal mithalu tsani kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan contoh yang berikutnya azimil amali yaitu besar angan-angannya sifatun musyabbahatun azim itu adalah sifat musyabbahah lam yaktasi bita'rifa dan juga tidak mencapai derajat ma'rifah bidalili wuku'ihi na'tan likalimati rajin karena azimi itu menjadi na'at atau sifat bagi kata rojin. Wahia nakirotun. Padahal lafat rojin itu nakiroh. Maka azim di sini itu juga tidak mungkin ma'rifah. Wal mithalu thalithu dan contoh yang ketiga, murawwa'il kolbi. Ya murawwa'il kolbi, hati yang ketakutan. wal mudofu murawwa'i ismu, ismu maf'ulin. Maka mudofnya yaitu murawwa itu adalah isim maf'ul. Lam yaktasi ta'rifah, yang tidak mencapai derajat ma'rifah. Bidalili wuku'ihi na'tan thaniyan di kalimati rojin. Dalilnya adalah dia menjadi na'at yang kedua bagi kata rojin. Wahia nakirotun, padahal lafat rojin itu nakiroh. Wal mithalur rabi'u dan contoh yang keempat, qalilil khiyali Ya qalilil khiyali, kecerdasannya atau tipu dayanya kurang, kecil. Fal mudhafu qalili sifatun musyabbahatun. Maka mudhafnya yaitu qalil itu sifat musyabbahah. Lam yaktasibit ta'rifa yang juga tidak mencapai derajat ma'rifah. Bidali liwaqa'ihi naqtan thalithan di kalimati rojin. Sama juga. Yang jadi dalilnya dia itu menjadi Naat atau sifat yang ketiga bagi kata rojin. Padahal dia juga nakiroh. Thumma bayyana anna hadihil idofata tusamma lafdiyatan. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu e, menjelaskan bahwa idofah yang ini, yang disebutkan di sini, disebut idofah lafdiyah. Lima takoddama, dengan alasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Wa amman naw'ul awwalu sedangkan uh, jenis yang pertama ya yang contohnya di bait sebelumnya yang nunan talil i'raba au tanwina mimma tudhifu khdhif ka turisina ya turisina turisina di situ adalah uh, eh, naul awal an-naul awal jenis yang pertama sama mahdotan wa ma'nawiyatan maka turisina disebut idofah mahdoh atau idofah ma'nawiyah. dama bayanu dhalika, yang telah berlalu penjelasannya. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.